بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Pada pertemuan yang telah lalu ya, kita telah membahas ya, bahwasanya agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan adapun agama-agama yang lainnya, ya, walaupun itu disebut agama samawi atau agamanya Nabi Ibrahim, kata mereka, yang cuma sekedar pengakuan dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka, maka agama-agama selain Islam agama mereka itu adalah agama yang batil yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai ya, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun ya min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Demi zat yang jiwaku yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya, atau di tangannya la yasmawi tidaklah seorang pun ya yang dia mendengarkan dariku ya dari umat ini Yahudi kah ataupun Nasrani kah ataupun Nasara kah ya, Yahudi dan tidak pula Nasara thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar kemudian mereka meninggal atau dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya melainkan dia adalah sebagai penduduk neraka atau dia akan menjadi bagian dari penduduk neraka ya dan di sini juga kita ambil faedah ya bahwasanya Islam itu menghapuskan agama-agama yang terdahulu dan Islam itu adalah meluruskan agama-agama yang terdahulu. Dan juga pada pertemuannya lalu juga kita telah bacakan bahwasanya ucapan ya Mujahid ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih ya dan sungguhnya inilah jalanku nah Jalan kebenaran itu cuma satu. Ya. Adapun jalan-jalan kebatilan maka ada berapa? Ada ada banyak ya. ya. Maka berkata Mujahid asubul, jalan-jalan kebatilan tadi adalah jalan-jalan kebitahan dan jalan-jalan yang penuh dengan syubhat atau kesamaran. Dan orang-orang ya yang mereka mengikuti hawa nafsunya yang mereka mengikuti syubhatnya yang mereka milih jalan ini dan jalan itu menurut pendapat mereka menurut keinginan mereka maka mereka pasti akan berpecah belah ya fatafarraqu bikum an sabilih saya mereka akan berpecah belah ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya tak berpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pada pertemuan yang lalu ya bahwasanya ya setiap orang yang melakukan kebitahan ya melakukan perbuatan-perbuatan syubhat ya maka mereka pasti ya antara dua keadaan apakah mereka ya termasuk orang yang berbahagia dengan kebatilan tadi dan tidak mau meninggalkannya ataukah mereka ini ya bukan orang yang berbahagia tetapi mereka ini termasuk orang yang mencari jalan yang hak maka ya kedua manusia tadi ya, yang pertama kalau mereka berbahagia dengan jalan kebatilan dari jalan kebitahan dan seterusnya maka mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah ya. dan adapun ya orang-orang yang dia tidak berbahagia ya. dan kebidahan tadi melainkan mereka mencari jalan-jalan kebaikan maka orang ini Allah ya akan mendapatkan hidayah dengannya oleh karenanya ya kita semua hendaknya berlindung ya dari sifat bahagia atau senang ataupun apa saja dari perbuatan-perbuatan kebidahan yang kita ya tidak merasakan gundah gulana, tidak merasakan sedih dan seterusnya, tetapi senang, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini dan sikap ini karena sesungguhnya orang-orang yang seperti ini ya niscaya mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Ya, qala muallif Ya, kata pengarang rahimahullah taala. Siapa nama pengarang? Hah? Syekh Muhammad bin Wahab ya. Beliau menceritakan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun akhrajahu وفي اللفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ya bahwasanya <clears throat> ya hadis ini ya dikeluarkan oleh al Imam Bukhari Muslim ya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun ini ya dikeluarkan oleh al Imam Bukhari Muslim Adapun lafaz man amila amalan laisa ala amru fa waraddun maka ini adalah lafaznya Al Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia mengadang-adakan di dalam urusan kami ya, maksudnya urusan kami ini urusan agama ya. Hadza ma laisa minhu fa waraddun yang kami ya, tidak pernah melakukannya ya, yang bukan dari kami maksudnya yang bukan darinya bahwa raddun maka itu adalah tertolak perbuatan-perbuatan tadi perbuatan-perbuatan yang dikatakan tadi tertolak akhrajah bukan membukhari muslim dan lafaz yang lain maka siapa yang melakukan perbuatan non suatu non siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami maka itu tertolak ya perintah ini bisa berupa perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Ya. Tidak ada anjurannya dari kami, tidak ada perintah dari kami, ya, maka itu tertolak. Ya, Qala Syarih berkata ya, pensyarah atau orang yang mensyarah hadis ini menjelaskan hadis ini <coughs> man ahdatha fi amina hadza ma laysa minhu fa raddun yani mardudun alaihi Barang saya mengadakan perbuatan ya, dalam urusan kami ya, yang tidak ada dasarnya ya, yang tidak ada asalnya darinya dari agama tadi fahurun maka dia itu tertolak ya yakni mardudun alaihi yakni dia ditolak atasnya la yuqbalu indallah tidak akan diterima di sisi Allah wa qauluhu man ahdatha fi amrina dan firman dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina orang yang berbuat-buat per, atau mengadakan perbuatan ya atau mengadakan di dalam urusan kami ai adafa ila din idafatan jadidatan lam yakti bihar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ya menyandarkan kepada agama ini ini dengan penyandaran yang baru ya dia sandarkan bahwa ini dari agama padahal lam ya'ti biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencontohkannya ya tidak datang dengannya wa inna hadha khair ya dan dia mengatakan sungguhnya ini adalah kebaikan ya kalau kebaikan ya ini harus sesuai dengan syariat ya harus sesuai dengan apa yang Allah Rasul apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukan dari kebaikan ya Naqulu lahu maka kita katakan kepadanya bal hadza batil. Bahkan ini adalah kebatilan, ya bukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu ditimbang berdasarkan apa? Syariat. Ya, bukan berdasarkan keinginan kita, perasaan kita, perasaan baik kita ataupun keinginan hawa nafsu kita. Bukan seperti itu. Ya. Namanya kebaikan dalam agama ini ditimbang oleh syariat. Kalau syariat mengatakannya baik, pasti syariat menganjurkannya dan memerintahkannya. Ya. Kalau syariat tidak memandangnya, ya, maka jangan sekali-kali kita mengatakan itu adalah kebaikan. Lianna dina kamilun. Nah, karena kan agama ini sudah sempurna. Kama qala jalla wa'ala sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Dan telah aku sempurnakan pula ya kenikmatku atas kalian dan aku telah ridha pada kalian atau bagi kalian Islam ini sebagai agama kalian. Fala tuqbalu fil Islami al-idafatu wal ziyadatu wal istisanat li li'anna dina tauqifi. Maka tidak akan diterima di dalam Islam penyandaran-penyandaran yang baru tadi. Ya. Waziyada tambahan-tambahan yang baru, wal istisanat, ya, dan prasangka-prasangka, ya, atau prasangka yang dianggap baik oleh manusia. Oh ini baik, lakukan. Oh ini baik, lakukan. Tapi sesuatu yang baru li'anna dina tauqifi dikarenakan agama ini adalah tauqifi. Apa itu tauqifi? Sesuai apa? Sesuai dengan dalil ya. Al-Qur'an dan As-Sunnah dikarenakan agama ini tauqifi ya. Ya. Asal hukum agama, asal hukum kita beribadah itu adalah haram. Ya. Asal hukum beribadah itu haram. Ya. Sampai ada dalil yang menganjurkannya, yang merintahkannya, baru kita melaksanakan. Itulah maksud tauqifi. Ya, kita berdiam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai ada dalil ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya Idan al bid'ah kulluha laisat minal Islam. Ya. Idan oleh karena itu, ya, kebid'ahan itu seluruhnya bukanlah dari Islam. Ya. Wa in kana yataqarrabuna bi ila Allah wa yadunnuna anna fiha ajran lakinna laysa fiha ajrun wala tuqar wala tuqarribu min Allah wala tuqarribu wala tuqarribu min Allah bal tub'idu 'anillah 'azza wa jalla ya, walaupun ya orang-orang yang melakukan kebid'ahan tadi ya mereka mendekatkan diri dengan kebid'ahan tadi kepada Allah dan menyangka bahwasanya dengan kebid'ahan tadi ya ada pahala padanya lakinnaha akan tetapi kebid'ahan itu tidak ada pahala tidak akan mendapatkan pahala dengannya wala tuqarribu minallah dan tidak akan mendekatkan diri kepada Allah bahkan akan menjauhkan dia dari Allah azza wa jalla ya. lanjut atau terus Hah? Hah? Qala al-muallifi ya berkata muallif walil Bukhari ya dan ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qila wa man ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba Ya. Jadi di sini disebutkan setiap umatku ya, mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kilawaman ya'ba ya. Dikatakan siapa yang enggan? Qala ya. Beliau berkata atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang maksiat kepadaku maka sungguh dia itulah orang yang enggan. Ya. Qala Syarih ya berkata pensyarah atau orang yang menjelaskan hadis ini wa hadza fil hath ala dukhuli fil Islam. Dan di sini terdapat padanya dorongan ya untuk masuk ke dalam Islam atau memeluk agama Islam. Falladhi yuridul jannata yadkhulu fil Islam. Dan orang-orang yang menginginkan surga atau jannah, maka dia akan masuk ke dalam Islam. Walladhi la yuridul jannah la yadkhulu fil Islam dan orang-orang yang tidak senang atau tidak ingin masuk ke dalam surga, tidak ingin mendapatkan surga atau jannah, tidak akan masuk ke dalam Islam. Bi ayyattabi'al madahib al-ukhra wal adyan al-ukhra wa ma'aluhu ilan nar ya. Dengan mengikuti pendapat-pendapat yang lain atau mazhab-mazhab yang lain atau agama-agama yang lain maka ya wa ma'aluhu maka tempat kembalinya adalah neraka falaisa lil jannati tariqun illal islam alladhi jaa bihi hadar rasulu sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada ya bagi jannah itu atau tidak ada ya jalan ya untuk mendapatkan jannah itu melainkan dengan Islam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya ya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang dengannya ini apa dengan Islam wa ma'lumun anna alladhi yatamassaku bil Islam yalqa adza wa masyaqqah minan nas dan sudah diketahui ya dan sudah kita ya, rasakan ya, bahwasanya orang yang memeluk agama Islam maka dia akan menemukan adanya gangguan ya dan juga ya kesusahan-kesusahan yang datang dari manusia ya gangguan-gangguan ya kesulitan-kesulitan ya, dan seterusnya yang dibuat oleh manusia lakin alaihi ayasbir ya akan tetapi wajib atasnya untuk bersabar ya agar dia bersabar wa khususan fi akhir zaman ida kasratil fitan fal mutamassiku bid-din yakunu qal qabidi 'alal jamar ya لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأداء ya ya terkhusus lagi ya terlebih-lebih lagi ya orang yang hidup di akhir zaman ini ya jika fitnah-fitnah ini telah tersebar luas ya fitnah-fitnah ini telah telah banyak ya telah meluas ya maka orang yang berpegang teguh kepada agama ini ya dia akan menjadi seperti orang yang memegang bara api. Kenapa? Dikarenakan ya kerasnya ya apa yang dia temukan ya dikarenakan ya sangat kuatnya apa yang dia temukan di jalan yang demikian ini ya dari kesulitan-kesulitan dan gangguan-gangguan tadi. Ya tahu dikarenakan banyaknya gangguan-gangguan tadi, dikarenakan banyaknya kesulitan-kesulitannya, ya. Ada yang diganggu oleh bapaknya, ada yang diganggu oleh anaknya, ada yang diganggu oleh istrinya, ada yang diganggu oleh keluarganya, ada yang diganggu oleh masyarakatnya dan seterusnya ya pasti mereka akan mendapatkan kesusahan-kesusahan ini ya ditentang dimusuhi ya dan seterusnya ya dari manusia manusia ya yang mereka ya tidak ingin orang tadi berpegang teguh kepada agama yang benar ini amal bid'ah falaisa fiha ta'ab ya li'annaha توافق لأنها توافق لأنها توافق الأهواء والشهوات توافق الأهواء والشهوات ولأن, ولأن الناس لا يعترضون عليه وصاحبها ولو تعب فإنه يتلذذ لأن الشيطان يزين له هذا الشيء لكن مآله إلى النار Adapun orang-orang yang melakukan kebitahan maka tidak ada di dalam perbuatan kebitahan tadi rasa cepet, capek, rasa lelah. Tidak ada, tidak akan merasakan mereka seperti ini. Dikarenakan ya, kebitahan ini mencocoki hawa nafsu mereka dan syahwat-syahwat mereka. Jadi mereka senang. Ya. Setiap melakukan kebitahan senang. Kenapa? Makan dapat, duit dapat, ya hatinya senang dikarenakan sesuai ya dengan kesenangan-kesenangan mereka. Ya, karena mereka sesuai ingin membuat acara tadi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, keinginan-keinginan mereka. Dikarenakan ya manusia tidak akan menentangnya. Ya. Manusia tidak akan menentangnya. Ya. Kenapa kamu melakukan bid'ah? Tidak. Ya. Manusia malah senang. Kenapa? Dapat makan, dapat kumpul-kumpul ya merasa mendekatkan diri pada Allah dan seterusnya ya padahal tidak sedikit pun sudah kita jelaskan mendekatkan diri pada Allah dan tidak akan sedikit pun mereka mendapatkan pahala dengan kebid'ahan tadi wasahibuha walau taiba fa innahu yataladdazu dan orang yang melakukannya walaupun dia tadi capek maka dia merasakan kelezatannya. Ya kayak orang makan makan enak. Ya. Non bid'ah ini kayak orang makan enak. Ya. Kalau orang makan enak, ya, terasa senang, bahagia, lezat. Ya. Tidak akan pernah ya orang makan makan enak tuh capek makan enak. Ya, tidak akan pernah. Ya. Kamu mau makan enak, capek saya makan enak terus. Ya, tidak akan pernah ya, orang mengatakan seperti itu. Bahkan mereka apa akan bergembira, ayo kita lakukan lagi nanti tahun depan lebih meriah lagi dan seterusnya ya maka orang-orang seperti ini ya tidak akan pernah merasa capek dikarenakan juga karena syaitan ya akan menghias-hiasi kepada mereka tentang perkara-perkara tadi atau suatu perkara tadi ya jadi syaitan pun akan ya menggembus-gembuskan ya masya Allah bagusnya seperti itu ya ada masya Allahnya juga hmm. Ya, syaitan senang ya, dan pasti akan ya, bergembira dengan perbuatan kebid'ahan ini. Dikarenakan juga para ulama menyebutkan ya, ya al bid'atu ahabbu minasyaitan minal ma'asi. Ya, para ulama menyebutkan kebid'ahan ini ya, lebih dicintai syaitan dibandingkan kemaksiatan. Kenapa? Kalau pelaku kemaksiatan ya, mereka bisa jadi taubatnya nantinya bisa diharapkan masih taubatnya. Kenapa? Karena tahu salah. Kalau pelaku kebitahan, susah kita harapkan untuk apa? Taubatnya. Kenapa? Karena mereka merasa mendapatkan pahala nantinya. Karena mereka merasa bahwasanya ini adalah jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lakin ma'alu ilan nar. Akan tetapi tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka. Ya. Mungkin ini yang sampai kita sampaikan ya. Subhanallah bihamdika. sudah an la ilaha illa anta astaghfiruka